Atas limpahan nikmat, karunia, rahmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat lahir dan batin. Nikmat iman, Islam. Nikmat kemudahan dan pertolongan. Nikmat keluarga, anak, kekayaan yang semuanya dicurahkan oleh Allah kepada kita semua agar kita manfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya juga kita waspada jangan sampai nikmat tersebut digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya terutama di hari yang penuh berkah ini, Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Azza wa Jal yang Maha Kuasa yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan alam semesta ini Semoga menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin di Nusantara ini dari berbagai musibah, balak dan cobaan dan ujian. Baik itu tsunami atau gunung Merapi atau gunung yang meletus <clears throat> atau banjir atau gempa bumi. Karena semua hal itu hanya terjadi dengan izin Allah. Sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali kepada Allah meninggalkan berbagai kezaliman, kemungkaran, kesombongan yang ada pada diri mereka. Sungguhnya Allah mengutus ayat demi ayat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah itu sebagai takhwifa itu menanamkan pada diri hambanya rasa takut sebagai warning dan peringatan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ayati illa takhwifa dan tidaklah kami mengutus mengirim menurunkan menampakkan tanda-tanda kebesaran kebesaran kami ayat-ayat Allah kecuali takhwifa menjadi sebab yang akan mendatangkan menanamkan pada diri mereka sifat takut kepada Allah kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwatal iman rahimakumullah Tiada solusi, tiada jalan, tiada sebab yang akan menyelamatkan kita dari berbagai bencana, musibah, kecuali kembali kepada Allah. Keilmuan, teknologi, keahlian manusia untuk mengantisipasi, untuk mendeteksi, untuk memberikan informasi, memantau semua kejadian demi kejadian tidak satu pun yang akan bisa menyelamatkan tidak satu pun yang akan bisa membendung tidak satu pun yang akan bisa menghalang turunnya terjadinya hal itu semua semua itu dengan izin Allah maka tiada jalan tiada cara untuk selamat kecuali kembali kepada Allah lari dari kemurkaan Allah kepada ridha Allah kita takut kepada Allah, maka larilah kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung. Bumi dan langit milik Allah. Laut daratan milik Allah. Gunung milik Allah. Kemana kita akan lari? Kemana kita akan pergi selain dari bumi Allah ini? dan semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal lima, rahimakumullah. Apa yang terjadi? Silih berganti. Musibah, gempa, tsunami dan berbagai kejadian-kejadian alam yang dengan izin Allah semua itu pelajaran, peringatan. Kita harus mengambil, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan nasihat bahwa apa yang menimpa belahan pulau sana, belahan dunia sana, atau di suatu pulau, tidak ada yang menghalang akan terjadi hal itu di pulau yang lain. Apa yang terjadi di suatu daerah, tidak ada yang bisa menghalang akan terjadi di daerah yang lain. Maka tiada jalan yang selamat. Tiada jalan yang bisa akan menyelamatkan, kecuali hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun bertaubatlah wahai orang yang beriman kepada Allah bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayatiyakumul adabu thumma la tunsarun kembalilah kepada Allah berserah kepada Allah sebelum datang azab kemudian setelah itu kalian tidak akan mendapatkan pertolongan ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah at-tahawiyah syarah akidah at-tahawiyah akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah Kita telah sampai kepada pembahasan yang berkaitan dengan kesempurnaan Allah, tauhid asma wa sifat, bahwa Allah ya tidak serupa dengan makhluk. Sebelum kita melanjutkan pembahasan-pembahasan akidah yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah, ada baiknya kita baca kembali matan akidah tahawiyah ini dari awal sehingga diharapkan ya ingatan kita dan juga pemahaman kita lebih sempurna sehingga apa yang telah jelaskan sebelumnya masih tersisa dalam benak pikiran kita kemudian bisa kita pahami perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan akidah yang akan dijelaskan oleh beliau. Qala rahimahullah hadza bayanu hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha al millah Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in وما يعتقدون من أصول الدين وما يدينون به رب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد لا, يب... لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام wala yushbihu al-anam. Sampai di sini ya pembahasan kita sebelumnya. Nah, pembahasan setelah itu beliau menjelaskan tentang sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat atau nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya. Begitu juga Al-Khaliq. Faqala rahimahullah Wala yushbihul anam. Ya Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini telah kita jelaskan sebelumnya. Hayyun la yamut. Qayyumun la yanam. Allah yang maha hidup. La yamut dan tidak mati. Qayyumun la yanam. Yang maha mengurusi atau berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya. Ya, secara kontinu, terus menerus. Qayyum. La yanam dan tidak pernah tidur. Khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah. Maha pencipta tanpa membutuhkan ya. Allah menciptakan tapi tidak membutuhkan ciptaan tersebut. Raziqun bila mu'nah. Maha pemberi rezeki tanpa pernah kekurangan. Mumitun bila makhafah. Maha mematikan. Tanpa takut. Ya, tidak takut pada seorang pun dari makhluk. Ba'ithun bila masyakkah. Maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya. Ya. Bila masyakkah. Tanpa kesulitan. Ikhutal iman rahimakumullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan keagungan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan sebelumnya berkaitan ya, dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak seorang pun dari makhluk yang menyerupainya dan tidak satu pun dari sifat Allah menyerupai makhluk laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Tidak satu pun yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir dan Allah sami' maha mendengar wal basir dan maha melihat. Itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama Allah beserta kandungan makna yaitu, maknanya yaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang tidak menyerupai ya satu pun dari sifat makhluk. Jadi mereka menafikan tasbih bukan mengingkari sifat. Sifat ditetapkan dan penyerupaan dengan makhluk itu yang ditiadakan. Laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Termasuk dalam hal ini yang menjelaskan akan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi hayyun la yamut qayyumun la yanam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Kena kematian sifat makhluk. Adapun Allah yang maha hidup. Ya. Qayyumun la yanam. Yang berdiri sendiri dan mengurusi. Urusan makhluknya. La yanam tidak pernah tidur. Karena Allah Maha sempurna. Hayyun Qayyum dua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dua dari Asmaul Husna. Hayyun yang artinya maha hidup, Qayyumun yang maha berdiri sendiri dan mengurusi urusan makhluknya merupakan dua dari nama-nama Allah Asmaul Husna yang menjelaskan akan kesempurnaan dan keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua nama tersebut terdapat secara bersamaan di dalam tiga ayat dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi. Allah memulai ayat kursi tersebut dengan kedua nama yang mulia ini. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah yang berhak diibadati ya selainnya yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya la ta'khudhuhu sinatun wala naum yang tidak mengantuk dan tidak tidur ya ini ayat kursi, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan insya Allah seluruh kaum muslimin insya Allah menghafal. Ya, atau insya Allah kita semua para pemirsa dan pendengar insya Allah telah menghafal ayat tersebut. Kemudian dalam surat Ali Imran, di awal surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Al-ayah. Alif Lam Mim. Allah dialah ilah yang tiada ilah yang berhak diibadati selainnya. Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup. Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan yang mengurusi makhluknya menurunkan kepadamu Alkitab itu Al-Quran bil haq dengan benar menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW alaihi dengan benar. Maka Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Dalam ayat lain dalam surat Toha ayat 111 Allah menjelaskan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tunduk ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat lil hayyil qayyum kepada zat yang maha hidup Al-Qayyum dan yang mengurusi urusan hambanya serta yang berdiri sendiri itu terdapat dalam tiga ayat secara bersamaan secara bersamaan dan dalam sebagian ayat disebutkan ya nama Allah Al-Hayy secara terpisah qala subhanahu dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih." Dan bertawakkallah kepada yang maha hidup Allah yang tidak mati dan tidak akan mati wasabbih bihamdi dan sucikanlah Allah bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat lain surat Ghafir ayat 65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin Alhamdulillahi rabbil alamin Dialah Allah yang maha hidup yang tiada ilah yang berhak diibadati selainnya fad'uuhu mukhlishina lahuddin maka serulah Allah ibadatilah Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah dan agama kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb alam semesta. Ikhtalima rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah tidak pernah tidur dan tidak pantas baginya tidur karena Allah yang maha hidup, kehidupan yang sempurna. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam." Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Karena tidak pantas baginya sifat tidur itu. Karena tidur sifat makhluk yang lemah. Adapun Allah yang maha sempurna, kesempurnaan yang mutlak, maka tidak pantas baginya tidur atau ya ngantuk. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara nama Allah Al-Qayyum. Ya. Apa maksud dari Al-Hayy? Al-Hayy dan Al-Qayyum. Sebagian jelaskan tadi bahwa Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Ini merupakan asma Allah salah satu dari Asma Allah Al-Husna. Begitu juga Al-Qayyum. Al-Hayyu mengandung makna al-hayat, kehidupan. Maka sifat Allah al-hayatu. Al-Qayyum, nama Allah maka sifatnya al-Qayyumiyah. Karena sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Setiap nama dari Asma'ul Husna tersebut menunjukkan kepada sifat Allah. Maka sifat Allah para pemirsa banyak. Tidak terbatas pada sifat ya dengan jumlah tertentu. Ya, karena seluruh nama menunjukkan kepada sifat. Maka sungguh sangat keliru orang yang membatasi dengan jumlah tertentu. Ya. Ada yang mengatakan hanya tujuh sifat. Ada yang mengatakan lebih dari itu dan mengatakan ya dikembangkan lagi tujuh sifat sifat mungkin hanya dua puluh sifat atau yang sejenisnya tentu itu semua adalah pemahaman yang menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah yang dijelaskan oleh ya ahli sunnah ulama ahli sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-hayatu merupakan sifat kesempurnaan. Bagi Allah, sifat ini mencakup dan menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lainnya. Maka hayatul kamilah, hayat yang sempurna, kehidupan Allah yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Dan tidak akan berakhir dengan fana ya atau sirna sebagaimana telah jelaskan, la yafna wa la yabid. tidak fana dan sirna atau tidak fana dan punah. Ya, sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. La yafna wa la yabid. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi akan sirna, akan fana Jadi al-hayyu menunjukkan kepada berbagai sifat. Bahkan Jelaskan oleh para ulama bahwa sifat atau nama Allah Al-Hayy Al-Hayyu yang Maha Hidup ini mencakup seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Berkaitan dengan zat Allah. Sifat zat ya, pendengaran, as-sam'u wal-basar, ya, al-qudrah, al-iradah. Naam. Dan sifat-sifat yang lainnya atau sifat ya, tangan, mata, ya, semua yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah Al-Hayy menunjukkan pada sifat-sifat tersebut. Maka dinamakan ya Al-Hayatul Kamilah, sifat yang sempurna. Kemudian Al-Qayyum menunjukkan kepada sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh sifat-sifat al-af'al perbuatan. Maksudnya apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah akan berbuat yang berkaitan dengan kehendak Allah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat-sifat perbuatan. Menciptakan ya yang mematikan yang memberikan rizki dan berbagai sifat-sifat af'al ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahkan terdapat dalam sebagian hadis bahwa kedua nama Allah ini yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum itu merupakan dua nama yang merupakan poros ya dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala makna dari nama-nama Allah yang lainnya kembali kepada dua nama ini. Kembali kepada dua nama ini. Karena sifat Allah terbagi dua, sifat adzat yang berkaitan dengan zat dan diri Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan perbuatannya. Nah, seluruh sifat tersebut kembali kepada dua nama yang mulia ini, Al-Hayy, Al-Qayyum. Al-Hayy menjelaskan pada menunjukkan pada sifat Allah yang berkaitan dengan zatnya. Al-Qayyum ya menjelaskan sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa kedua nama ini merupakan nama Allah yang paling agung ya Ismullah al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Apabila ya Allah Subhanahu wa taala diseru dengan kedua nama ini dan memohon kepadanya dengan kedua nama ini, maka akan dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi itu ya nama Allah Al-Hayyu la yamut qayyumun la yanam. Kemudian nama Allah Al-Qayyum menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama menunjukkan kepada kekayaan Allah. Allah yang maha kaya. Dan tidak butuh pada seorang pun dari makhluknya. Bahkan makhluk seluruhnya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid Wahai seluruh manusia kerana itu fakir kepada Allah membutuhkan Allah Ya sementara Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji Yang kedua menunjukkan akan ya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang mengatur urusan makhluknya. Ya. Dialah yang mengurusi makhluknya dan dia berdiri sendiri. Mengurusi urusan makhluknya, yang mengatur alam semesta ini. Langit dan bumi, daratan, lautan, semua diatur oleh Allah. Matahari, alam semesta ini adalah dengan aturan dengan ya pemeliharaan Allah Allah yang menjaga Allah yang mengatur Allah yang mengizinkan ya Allah yang mengatur Allah yang menghendaki terjadinya gempa bumi terjadinya tsunami gunung meletus ya berbagai kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan kehendak alam bukan kehendak alam. Alam tidak berkehendak. Karena alam diatur oleh Allah Subhanahu wa Ya. Bumi tidak berkehendak. Allah yang mengatur. Allah mengizinkan terjadinya pergeseran di lempeng bumi itu. Kalau menurut teori mereka seperti itu. Ya, terjadi pergeseran lempeng bumi katanya. Ya, begitu teorinya. Tapi siapa yang mengatur semua itu? Siapa yang menggeserkan itu semua? lempeng itu terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong. Antum fuqara ila Allah. Kalian wahai manusia semuanya fakir kepada Allah. Jangan sombong dengan keimuan kalian. Jangan sombong dengan harta kalian. Jangan sombong dengan kedudukan kalian, kekayaan kalian, ketampanan kalian. Jangan sombong. Kalian fakir semua ila Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur. Mengatur urusan kalian. Mengatur hidup ini. Qayyum. Allah maha berdiri sendiri. Ini makna di Al-Qayyum. Ya. Ikhwatal lima rahimakumullah. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila ya merasakan atau mendapatkan dalam hidupnya kegelisahan atau kesulitan maka beliau memohon kepada Allah beristighatsah kepada Allah dengan bertawassul dengan kedua nama ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an beliau menuturkan كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ya mendapatkan kesulitan, kesulitan, ya merasakan kesulitan dalam hidupnya, sesuatu yang menimpa dia, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengan kedua nama ini. Wa qala ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dan mengurusi urusan makhluknya. Aku beristighathah, memohon pertolongan dengan rahmatmu untuk mengatasi problem yang aku hadapi. Di para pemirsa dan para pendengar, jika kita mendapatkan problem hidup kekhawatiran, takut, musibah yang menimpa kita. Memohonlah kepada Allah, bertawassullah dengan kedua nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika Kami memohon perlindungan kepadamu. Musibah yang menimpa kita. Tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik, tinggalkan perbuatan-perbuatan khurafat, bid'ah, kemungkaran, tawassullah kepada Allah, maka akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah, cobaan. Nah, bahkan dalam hadis lain disebutkan, tidaklah seorang berdoa dengan bertawasul dengan kedua nama ini kecuali akan dikabulkan oleh Allah, diperkenankan permohonannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari hadis Anas bahwa ada seseorang anna rajulan da'a seorang berdoa Wa qala Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya, ya Hayyu ya Qayyum. Begitu seorang itu berdoa, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى Ada seorang yang berdoa. Ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bagimu segala puji-pujian. Engkaulah ilah yang berhak diibadati, tiada ilah yang berhak diibadati selain Engkau ya Allah. Al-Mannan yang memberikan kebaikan dan karunia. Badi'us samawati wal ar yang menciptakan langit dan bumi. Ya Dzal Jalali wal Kam ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Hayu ya Qayyum yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri dan mengurusi urusan makhluknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh lelaki tersebut telah berdoa kepada Allah berdoa dengan bertawasul dan menyebut nama Allah yang paling agung. Yang bila seorang memohon kepada Allah dengan kedua nama tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia meminta kepada Allah akan diberi oleh Allah permintaannya. Subhanallah. Maka di antara zikir di pagi hari yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertawasul dengan kedua nama ini. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri. Kami memohon perlindungan ya, dengan rahmatmu. Ya. Aslih lana syu'unana kullah. Perbaikilah urusan kami seluruhnya wala takilna ila anfusina tarfatain. Jangan serahkan kami pada diri kami sendiri. Ikhwatal rahimakumullah. Tatkala kita mengucapkan ya hayyu ya qayyum, hadirkan makna ini dalam doa kita. Hadirkan makna al-hayy al-qayyum. Al-hayy yang memiliki seluruh sifat dan qayyum yang seluruh perbuatan Allah mencakup seluruh perbuatannya berarti kita bertawasul kepada dengan meyakini seluruh sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan zatnya dan perbuatan Allah. Sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi berarti kita bertawasul dengan seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirkan makna ini. Maka khusyukkan hati, berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan permohonan kita. Ikhwatalima rahimakumullah. Itu makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala حي لا يموت يا قيوم لا ينام الإمام Ibn Abil Izz al-Hanafi ya dalam syarah dalam mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah ini beliau mengatakan fa'ala hadainil ismaini madarul asma'il husna kulliha wa ilaihima tarji'u ma'aniha ya Maka di atas kedua nama ini madar yaitu dibangun ya, berpijak semua ya berkisar gitu ya semua nama-nama Allah Al-Husna dan kedua pada keduanya kembali seluruh makna-maknanya ya Fa'inal hayat mustalzima li sifatil kamal. Sesungguhnya kehidupan yaitu mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna. Ya, mencakup seluruh sifat yang sempurna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadati. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diagungkan. Oleh karena itu dalam ayat <clears throat> yang telah kita bacakan tadi, Allah yang Maha Hidup, Dia yang berhak diibadati, orang yang mati, penghuni kubur, Orang yang telah mati siapapun dia, nabi kah atau orang soleh kah? Tentunya tidak berhak diibadati. Karena dia tidak hidup. Makhluk yang telah mati. Itu perbuatan syirik, memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Apalagi kuburan. Berdoa kepada siapa? Memohon kepada siapa? Meminta kepada siapa? Beristighatha kepada siapa? Mohon pertolongan kepada siapa? Allah. Al-Hayyul ladzi la yamut. Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Maka ikhlaskan ibadah kepadanya, tawakal kepadanya. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada siapa? Kepada Allah yang maha hidup. Wa qala subhana wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdi. Bertawakkallah kalian Bertawakallah kamu kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Dan sucikanlah dia dengan memuji dan memujanya. Ya Allah tempat kita, tempat kita bertawakal. Ya Allah tempat kita berserah diri. Menggantungkan segala harapan kita. Bila kita diuji oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Ingin mendapatkan kebaikan, kita wakal dan memohon kepada Allah. Kita serahkan diri kita, lahir batin kita, hidup dan mati kita kepada Allah. Ini konsekuensinya. Jadi itu tempat zat yang hanya berhak untuk kita bertawakal, kayaknya maha hidup. Adapun yang mati, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang memiliki seluruh sifat-sifat yang lemah, sifat kekurangan, maka tidak pantas. Begitu juga dalam ayat lain, dalam surat Ghafir yang telah kita bacakan tadi, setelah Allah menyebutkan bahawa Allah yang maha hidup tiada ilah yang berhak diibadati, maka serulah Allah. Qala subhana, huwal hayyul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha hidup, yang tiada ilah, yang berhak untuk disembah dan diibadati kecuali hanya dia. Oleh karenanya, fad'uuhu mukhlisina lahuddin. Serulah Allah Ibadatilah Allah. Doa di sini mencakup dua doa. Doa masalah wa doa oleh ibadah. Doa ul masalah, kita memohon kepada Allah kebutuhan kita dengan bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita ingin rezeki, kita berdoa ya Razzaq urzukni. Kita ingin diampuni dosa kita dan dirahmati oleh Allah, kita berdoa ya Ghafur ya Rahman, ighfirli warhamni. Kita ingin diterima taubatnya, ya Tawwab, ya Ghafur, ya Tawwab tub Itu doa masalah. Doa permohonan suatu hajat kita. Dan doa ul ibadah bahwa seluruh ibadah dan ketaatan kita itu pada dasarnya adalah doa. Kita salat, al Quran, dikir, puasa, itu semua adalah ibadah, doa. Maka ikhlaskan kepada Allah, fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin ikhlaskan seluruh ibadah tersebut. Agama ini secara totalitas. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil Segala puji bagi Allah. Yang memiliki sifat kesempurnaan, yang mencurahkan seluruh nikmat. Maka dialah yang berhak untuk diibadati dan dia pula yang berhak untuk dicintai. Sehingga ibadah yang kita ikhlaskan kepada dibangun di atas kecintaan. Maka kita memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Alhamdulillahi alamin. Di dalam hadis lain di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama Allah Al-Hayy ini agar diselamatkan oleh Allah agar dijaga oleh Allah agar tidak tersesat Ya. Di antara doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamt. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berserah diri. Wa bika amant, aku beriman kepadamu. Wa alaika tawakkalt, aku hanya bertawakal kepadamu. Wa bika khasam dan juga dengan pertolonganmu aku ya mukhasamah. Berdial atau menghadapi musuh. Ya. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant an tudillani ya Allah aku berlindung ya bi'izzati dengan keagunganmu tiada ilah yang berhak diibadati kecuali engkau ya Allah an tudill jangan engkau sesatkan saya ya Allah jangan engkau sesatkan aku ya Allah bertawassul, memuji-muji nama Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Bertawakal kepadanya, beriman kepadanya, berserdi kepadanya, ya mohon pertolongan kepadanya, berlindung dengan kekuasaan dan keagungannya, kemudian memuji Allah tiada ilah yang berhak diibadati dengan kecuali Allah. Setelah itu Rasul memohon antudilani, jangan sampai engkau sesatkan aku ya Allah. Ini doa untuk selamat dari kesesatan doa untuk mendapatkan hidayah. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan bertawasul lagi. Antal hayyul ladhi la yamut. Wal jin wal ins yamutun. Engkau ya Allah. Tempat aku berlindung. Tempat aku memohon. Tempat aku berserah diri. Bertawakal. Hayyun. Maha hidup. Alladhi. <clears throat> Ay hayyul la yamut. Yang tidak akan mati. Adapun manusia, jin dan manusia semua akan mati. Jadi, ikhwatul para pemirsa rahimakumullah, tatkala kita memuji Allah, memuja Allah dan memohon kepadanya, hadirkan makna kebesaran dan keagungan Allah yang terdapat di dalam nama-nama tersebut. Baru bermanfaat. Ya, kita menghafal dan memahami nama-nama asmal Husna. Jadi bukan disenandungkan. Sekarang sebagian menjadi ritual dia zikir kepada disenandungkan asmaul husna tapi tidak paham terhadap maknanya. Maka tidak akan membawa perubahan pada diri. Hati tidak akan bertambah khusyuk. Hati tidak akan bertambah dekat kepada Allah. Karena hampa dari makna. Hanya ucapan tanpa makna. Bukan itu tujuan Asmaul Husna. Diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran tapi untuk diibadati Allah, diseru Allah, diagungkan Allah dengan nama-nama tersebut. Sehingga kata Allah, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki asmaul husna, maka ud'uuhu biha. Serulah Allah, ibadatilah Allah dengan nama-nama tersebut. Ikhwatal rahimakumullah. Ini berkaitan dengan ya nama Allah Al-Hayy wal Qayyum. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi atau sebelum ya menunjukkan perkataan Imam Ja'far Tahawi kata Imam Ibnu Abil Is yang mensyarah kitab Abu Aqidah Tahawiyah kata beliau fa idza kanat hayatuhu ta'ala akmal hayatin atamuha. Apabila ya, dan jika kehidupan Allah itu merupakan kehidupan yang paling sempurna, istalzama isbatu wa ithbatu kulli kamalin yudadu yudadu nafyuhu kamal al-hayat. Jadi bila kehidupan Allah itu merupakan kehidupan yang sempurna, maka itu mengharuskan, ya, melazimkan menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan ya yang tentunya yudaddu nafyuhu kamalul hayat yang apabila sifat tersebut dinafikan tentu bertentangan dengan kesempurnaan hayat Allah, kehidupan Allah. Artinya bila kita mengatakan Allah hayyun yang maha hidup, kehidupan yang sempurna berarti wajib bagi kita untuk menetapkan seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan diri Allah yang sifat-sifat yang sempurna. Maka al-hayyu itu menunjukkan pada sifat yang lain ilmu as-sam'u al-basar ya al-kalam juga karena yang sempurna kehidupan yang sempurna yang berbicara bukan yang bisu bukan yang tuli ya dan bukan yang jahil tapi yang berilmu nah wa amal qayyum bahwa sama kamala ginahu wa kamala qudrati adabun Nama Allah Al-Qayyum itu mencakup kesempurnaan ke, ke, kekayaan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berdiri sendiri dan dia yang mengurusi urusan makhluk. Itu makna qayyumiyah. Allah berdiri sendiri. Semua urusan kita ini tergantung pada Allah. Ya. Langit dan bumi siapa yang ya mengatur, yang mengurusi sehingga tidak hancur dan siapa juga yang mengurusi setiap jiwa, yang menolong setiap jiwa untuk melakukan apa yang dia lakukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Jabal Tahawi, "Khaliqun bila haja, raziqun bila muna Naam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bila haja, tanpa membutuhkan seorang pun. Dan yang memberikan rezeki bila muna ya, tanpa ada pertolongan dari yang lain, bantuan dari yang lain. Karena sifat Allah Al-Khallaq, Al-Khaliq, Al-Razzaq, ya. Eh, nama Allah Al-Khaliq, Al-Khallaq dan juga Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah khaliqu kulli syai. <clears throat> Wa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wawarrazaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin Tidaklah jin dan manusia kecuali untuk mengikhlaskan ibadah aku tidak menginginkan dari mereka meris rizki wa ma uridu yut'imun dan juga tidak menginginkan dari manusia dari hambaku jin dan manusia <clears throat> ya untuk memberikan makan kepadaku Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Ya. Wa dzul quwwatil matin, yang Maha kuat dan Maha perkasa. Ya. Qala Subhana, Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang fakir kepada Allah dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Maka dia memberi rezeki tidak butuhkan ya pertolongan uluran dari siapapun. Karena kekayaan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala subhana qul aghair Allah attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakanlah Muhammad apakah, apakah selain Allah akan aku jadikan sebagai ilah, wali, penolong? Aku sembah, aku ibadati. Yang menciptakan langit dan bumi. Wahuwa yut'imu wa yut'am. Dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Jawabannya, tidak akan mungkin. Aku menjadikan selain Allah sebagai ilah yang diibadati. Kan dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia ialah yang memberikan makanan, minuman, kebutuhan pada makhluknya. Dan dia tidak membutuhkan hal itu. Itu yang berhak diibadati. Jadi Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada amalan kita. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Semua penduduk langit dan bumi. Atau semua penduduk bumi ini. Dari makhluk yang pertama sampai terakhir. Kalau diberikan oleh Allah masing-masing ya permohonan mereka dikabulkan dan tidak akan mengurangi kekayaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti ya jarum yang dicelupkan ke laut kemudian diangkat jarum tersebut maka hanya tersisa jarum tersebut hanya setetes air laut itu hanya terangkat oleh jarum tersebut dalam hadis kursi khadimah rahimakumullah Hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya ibadi. Hadisnya panjang. Sebenarnya Allah mengatakan ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Maka mohonlah hidayah kepada aku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada. Ya ibadi, kullukum ja'un illa man at'amtu. Fastat'imuni ut'ikum. Wahai hambaku, semua kalian ini kelaparan kecuali orang yang aku beri makan, rezeki. Fastat'imuni, mintalah rizki dan makanan itu kepadaku. Ut'imkum, niscaya akan aku berikan makanan itu. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasut. Fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, pada dasarnya kalian itu arin, tidak berbaju, telanjang, tidak memiliki pakaian. Kecuali orang yang aku beri pakaian, yang menutup auratnya, jasadnya. Pastaksuni, mintalah pakaian. Aksukum, nisaka aku berikan pakaian itu kepada kalian. Nikmat pakaian dari Allah. Seandainya Allah tidak memberikan nikmat tersebut bagaimana kondisi manusia berjalan tanpa pakaian maka hadirkan dalam diri kita tatkala kita berpakaian menutup aurat itu nikmat dari Allah betapa banyak orang zaman sekarang ini yang tidak diberi nikmat itu oleh Allah mereka mengumbar-umbar auratnya menutup tidak membuka aurat eh, tidak menutup auratnya membuka auratnya khusus kaum muslimat hadirkan dalam diri kita Wahai kaum muslimat secara khusus yang banyak telah terfitnah disebabkan ya manusia atau dunia ini terfitnah. Betapa banyak dari mereka yang belum menutup auratnya. Itu yang deh musuh-musuh Allah menghancurkan agama, moral dan akhlak dunia ini. Maka ingat Allah yang memberikan pakaian itu. Maka bersyukur pada Allah sehingga dengan pakaian tersebut dia bisa menutup auratnya. Menjaga kehormatan dirinya. Ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi. Lau anna awalakum. Wa akhirakum. Wa insakum. Wa jinnakum. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Ma zada fi mulki Wahai hambaku seandainya awalakum wa akhirakum orang yang pertama dan yang terakhir manusia jin dan manusia mereka sungguh memiliki orang yang bertakwa hati yang bertakwa ya ala atqa qalbi rajulin wahid berada di atas hati ketakwaan ya orang yang paling bertakwa semua satu hati. Ketakwaannya sama semua. Ya, satu hati, sama ketakwaannya, nggak ada yang beda. Sempurna dan lengkap ketakwaannya. Kata Allah, "Ma naqasa, ma zada fi mulki." Tidak akan bertambah sedikit pun dari kekayaanku, kekuasaanku. Sebaliknya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum." Mana naqasa fi mulki syai'a. Seandainya wahai kalian wahai hambaku seandainya makhluk yang pertama, orang yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin sungguh berada dalam hati yang fajir yang fasik, hati yang kufur, semuanya kekufuran. Semuanya kufur. Ya. Satu hati dalam kekufuran, semuanya tidak ada yang beriman. Mana kasa min mulki Tidak akan berkurang kekayaanku, kekuasaanku. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hambaku, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي illa kama yanqusul ida idza udkhilal bahr wahai hamba-hambaku seandainya ya manusia yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan kalian manusia dan jin mereka berdiri berada satu tempat dan semuanya memohon mengangkatkan hajatnya kepadaku, memohon kepadaku dan masing-masing dari manusia dari kalian aku berikan permintaannya, permohonannya. Tidak terhitung betapa banyak manusia, jin dan manusia yang telah hidup di permukaan bumi ini dan sampai yang terakhir. Allah hanya tahu jumlah mereka karena Allah yang menciptakan mereka. Semuanya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, masing-masing diberi. Diberi apa? Permohonan tersebut. Dikabulkan oleh Allah yang demikian itu tidak akan mengurangi kekayaan perbendaharaan kekayaan Allah kecuali hanya bagaikan setetes air yang tersisa di jarum yang dicelupkan ke dalam lautan kemudian diangkat Allahu akbar Siapa kita? Kita yang banyak dosa, berlumuran dosa. Siapa kita? Allah nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada rahmat Allah. Bahkan dalam hadis sebelumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa hadis kursi tersebut, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a." Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian semua banyak melakukan dosa di siang dan di malam hari. Aku yang mengampuni dosa. Wa naghfiru dhunub. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah keampunan kepada aku keampunan terhadap dosa-dosa kalian niscaya akan aku, aku aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis disebutkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan dari Allah hadis kursi ini, ya ibadi inna hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyyah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Wahai hambaku, tiada lain kecuali amalan kalian. Usiha lakum amalan tersebut oh, sih lakum. Aku akan ya tetapkan bagi kalian. Aku hitung bagi kalian. Suma wafikum iyaha. Kemudian aku beri balasan terhadap amalan tersebut. Subhanallah. Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk beramal. Kemudian Allah balas amalan tersebut. Untuk siapa? Untuk kita. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan amalan kalian. Paman wajada khairan fal yahmadillah. Barang siapa mendapatkan kebaikan dari amalannya, maka bermujilah Allah. Pujilah Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Allah yang membalas kebaikan itu. Tapi barang siapa yang mendapatkan selain hal itu. Dosa. Tidak mendapatkan kebaikan dan pahala dari amalannya. Fala yalumanna ilam. Jangan dia menyesali kecuali diri sendiri. Itu hadis kursi. Khaliqun bila haja. Allah menciptakan tanpa membutuhkan suatu apapun. Razikun bila mu'na. Memberikan rezeki tanpa membutuhkan pertolongan pada seorang pun. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita betul-betul menjadi hamba Allah? Menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah? Sadar akan kelemahan kita? Atau masih tertipu dengan kebohong, dengan uh, kesombongan kita? keangkuhan kita, kedudukan kita, kekuatan kita, keilmuan kita. Nauzubillah al ghurur. Kita memohon kepada Allah berlindung kepada Allah dari sifat ghurur, tertipu. Ya. Ketertipuan yang disebabkan oleh kelalaian dan ya jauhnya dari mengingat Allah dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala, pengagungan pada Allah dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak butuh kita. Ya. Makanya kalau Allah ingin menghancurkan manusia, Allah tidak akan menunda. Bila Allah mengizinkan, bumi akan digoncang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita akan lari? Kemana? bila Allah menggoncang semua. Tidak usah alam semesta ini. Kalau seandainya Allah menggoncang semua Nusantara ini. Satu persatu. Berapa bulan yang lewat. Di NTB. Kemudian Sulawesi. Kemudian berapa hari yang lewat. Jawa Timur. Tidak tahu kemana lagi akan. Ya. Diarahkan oleh Allah. Kemana lagi? Kemana kita akan mau lari? Kemana kita akan menyelamatkan diri? Apakah kita turut masih dalam kesombongan kita, keangkuhan kita, kezoliman kita? Kemana? Kemana kita akan mulai? Tidak ada tempat lari. Hanya menunda waktu. Allah hanya menunda waktu. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Diberi kesempatan untuk beristighfar. Tapi betapa banyak manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian kejadian. Bumi yang ditenggelamkan oleh Allah. Laut yang naik jadi tsunami. Gunung Merapi. Banjir. Kemiskinan. Termasuk musibah dan bala. Ya. Kekacauan. Kebohongan yang merajalela. Betapa banyak di kalangan masyarakat yang ber menebar berita-berita bohong. Itu cuma cobaan dari Allah. Karena tatkala keadilan tidak ditegakkan, ketaatan tidak ditampakkan. Ya. Agama Allah tidak ditegakkan. Kita ingin kembali kepada agama sehingga agama Allah, agama warisan para nenek moyang kita, leluhur kita. Mana agama Rasulullah? Din Rasulullah yang kita tegakkan. Ini yang kita tawarkan kepada umat manusia semua tidak akan menyelesaikan masalah. Semakin menambah permasalahan bangsa ini. Bila syirik tidak diberantas, khurafat bid'ah tidak diberantas, bahkan situs-situs kesyirikan dibugar, dibangun, direnovasi, kezaliman merajalela, keadilan tidak ditegakkan, hanya menunggu waktu saja. Menunggu waktu saja. Tapi bila kembali kepada Allah, beriman dan bertakwa, dibukakan pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau la anna al qura wa wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu beriman, bertakwa, ini perlu pemahaman iman takwa yang bagaimana yang bisa mendatangkan keberkahan. Bukan keimanan yang tertulis di KTP-nya dia muslim, bukan begitu. Ya, keimanan yang betul tertulis dalam hati sanubarinya, di lubuk hati yang terpatri di sana iman dan takwa. Karena iman bukan di lisan saja, bukan di lisan saja. Iman, at-taqwa hahuna kata Nabi, di dada dan di hati, dan jiwa. Insya Allah, kalau kita bisa mengambil pelajaran demi kejadian, kejadian demi kejadian. Kerugian yang begitu banyak disebabkan bencana dan yang lebih izin Allah. Nyawa yang melayang, tempat tinggal yang hancur, tempat sekampung ditenggelamkan oleh Allah, kekayaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, membangun untuk bertahun-tahun bahkan selesai dan pulih kembali. Tapi apakah selamat? Tidak ada yang menjamin. Sudah datang waktunya untuk kita bertaubat. Sudah datang waktunya bagi penduduk negeri ini untuk bertaubat negeri yang kaya raya ini untuk bertaubat, beristighfar pemimpinnya yang paling utama terlebih dahulu karena mereka pemimpin masyarakat bila dipimpin diajak pada kebaikan mereka akan mengikuti tapi bila pemimpin tidak mau juga sadar dari mulai yang tertinggi yang pertama sampai semua kepala-kepala daerah semuanya harus ber muhasabatun nafs mengintrospeksi diri apa yang terjadi kezaliman apa yang telah dilakukan ya biidznillah kalau umat ini kembali kepada Allah Allah akan selamatkan mereka tapi mereka bila sombong kufur angkuh maka sungguh sangat mudah bagi Allah karena tidak ada nilainya manusia ini bila sombong kepada Allah tidak ada artinya bila manusia telah sombong kepada Allah dengan mudah Allah menghancurkan tapi hanya Allah menunda sejenak saja. Yuqtalima rahimakumullah. Mudah-mudahan ini sebagai tanbih bagi kita semua. Peringatan bagi kita agar kita kembali kepada Allah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun alakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah wahai orang beriman seluruhnya. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi menyampaikan dan kita yang mendengar dan yang memperhatikan pada kesempatan kali ini. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan ke oleh Al Ustaz untuk kita semua yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan bisa menambah keimanan bagi kita semua atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan dan ingin tanyakan, silahkan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat ya di 0819 896543 atau Anda bisa melakukan kami secara langsung ya, di layanan yang telepon di 021 Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz, pertanyaan eh, penanya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusad, ya, eh, rizki itu telah Allah tetapkan sebelum eh, manusia lahir ke dunia ini. Nah, bolehkah kita meminta agar rizki kita itu dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rizki itu eh, sudah ditetapkan untuk hamba-hambanya? طيب nah. <clears throat> Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Naam. Rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum hadis sebutkan bahwa tidak seorang pun kalian kecuali ya bila telah ditiupkan roh dalam rahim ibunya waktu di rahim ibunya kemudian diperintahkan untuk menulis empat perkara di antaranya rizki. Ajaluhu wa rizquhu wa ajaluhu wa umruhu wa amaluhu. Ya, amalannya syaqiyun atau sa'id telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditulis di waktu seorang janin atau seorang berada dalam perut ibunya itu ada rincian dari takdir rizki yang telah secara umum ya disebutkan ditulis di Lauhil Mahfud. Yang menjadi pertanyaan kalau telah ditentukan bolehkah kita meminta rizki untuk dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini perlu dipahami seharusnya mindset kita, ya, pola pikir kita di dalam mencari dunia, harta, rezeki itu bukan banyaknya, tapi keberkahan. Ini yang paling utama diperhatikan. Keberkahan. Keberkahan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya, ini yang pertama. Sehingga mendatangkan kebaikan. Karena betapa banyak rezeki yang diberikan oleh Allah, ya kenikmatan dunia diberikan oleh Allah, dibukakan oleh Allah tapi tidak berkah. Apa yang terjadi? Petaka. Ya, dia berbuat maksiat dengan dosa dengan harta tersebut, melakukan hal-hal yang terlarang, bahkan ya, menyumbangkan dalam kegiatan-kegiatan yang terlarang. Dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, tidak berkah. Kemudian bolehkah kita minta ditambahkan rezeki? Ya boleh saja. Tidak ada masalah. Kita kan tidak tahu berapa kadar kita tidak tahu berapa kadar yang atau ukuran rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kita tahu ini, ini rezekimu sekian. Ya, selama hidup satu triliun jumlahnya, kekayaannya. Udah itu, nggak boleh lebih dari itu. Tapi kan kita tidak tahu berapa kadarnya, berapa jumlahnya. Tidak ada masalah. Tapi yang lebih utama, kita memohon keberkahan dari si Allah. Ya kan? cukupkanlah aku dengan ya nikmat karunia yang ada dari sisimu yang datang dari sisimu ya Allah. Berkahi kehidupanku dan hartaku, keluargaku dan anakku. Seperti itu. Karena rezeki itu jangan kita berpikir hanya sekedar duit, kekayaan, kedudukan. Tidak banyak. Rezeki itu berbagai bermacam-macam. Ya. Sehat. Kesehatan kita, keimanan kita, ilmu, ya kekayaan, kedudukan, rumah, tempat tinggal, pakaian, ya makanan, semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih utama kita memohon keberkahan. Ya, keberkahan. Kalaupun kita memohon untuk ditambah, ya Allah, ini usaha saya. Mudah-mudahan diberkahi. Mudah-mudahan ya Allah tambahkan keuntungan yang berkah ya Allah sehingga saya bisa pergi haji. Tidak ada masalah. Karena kan kita tidak tahu berapa kadar dari keuntungan setiap hari itu. Tapi begitu kita selesai setiap hari, tutup buku satu hari, oh inilah rezeki yang Allah berikan, keuntungan yang Allah berikan kepada saya. Maka mohon ya Allah berkahilah keuntungan ini. Begitu pola pikir, ya konsep hidup seorang muslim dalam mencari rezeki seperti itu. Jangan hanya ingin banyak-banyak-banyak. Karena yang banyak-banyak itu yang paling lambat nanti masuk surganya. Ditanya dulu, hartamu dari mana? Lalu kemana perginya? Jadi pendapat sumbernya dari mana? Kemudian penggunanya kemana? Maka carilah keberkahan. Ya, keberkahan kemudian lakukan sebab-sebab untuk mendatangkan keberkahan tersebut. Man arada an yuwassa'a fi rizki, wa yunsha'a fi umrih falyasir rahim. Barang siapa yang ingin panjangkan umurnya, kemudian tambah rizkinya maka apa lakukanlah silaturahim. Nah. Demikian, wallahu a'lam. Nah baik, sekarang jazakallah khair atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya mungkin sudah ada yang menunggu di layanan telepon silahkan kami eh, tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Taslih dari Bandung. Ya silahkan Bapak Taslih. Eh, uh, saya bertanya Ustaz. Uh, sini tentang masalah ulang tahun. Hmm. Uh, ulang tahun ini uh, banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk uh, eh, tasabuh. Hmm. Nah, yang saya ingin tanyakan uh, apa namanya uh, seperti apa uh, penjelasan tentang ini? Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Taslim di Bandung. Ditunggu jawabannya. Jazakallah khair. Nah. Nah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya kepada Pak Padri di Bandung ya atas pertanyaannya. Dalam hal ini masalah ya uh, ulang tahun. Sebelumnya perlu dipahami bahwa orang yang baik Ya, orang yang beruntung adalah orang-orang yang di ya panjangkan umurnya oleh Allah kemudian diisi dengan ketaatan. Tapi orang-orang yang jelek, orang yang panjang umurnya tapi diisi dengan kejelekan. Ya, khairun nas man tala umruhu wa husuna amalu, Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik, yang beruntung, yang panjang umurnya, kemudian baik amalannya. Tapi orang yang ya jelek, yang merugi, diberi umur oleh Allah, tapi jelek amalannya, tidak digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Dan silih bergantinya tahun demi tahun itu berarti mengurangi umur kita, bukan menambah panjang umur. Ya, sering kita mendengar semoga Allah memanjangkan umurnya. Bagaimana Allah memanjangkan umurnya? Kita melewati hari demi hari itu berkurang umur kita. Maka yang dipinta di sini adalah yang lebih utama adalah keberkahan. Semoga Allah memberkahi umurmu, hidupmu. Itu harus jadikan sebagai ya uh, permohonan utama Kemudian tidak diragukan bahwa Allah masih memberikan hidup kepada kita, bertambah umur dalam bilangan kita. Tapi dari sisi takdir itu telah berkurang. Maka tentunya kita memperbanyak <clears throat> bersyukur kepada Allah dan di waktu yang sama muhasabah. Ya. Bukan untuk diperingati. Apa yang kita peringatkan? Apa yang kita peringati? Terlebih lagi dalam memperingati tersebut, seringkali kita mendengar dan melihat, memperhatikan ritual-ritual dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat di satu sisi. Di sisi lain, tidak ada dari kalangan atau tidak ada nabi atau para sahabatnya yang melakukan yang demikian itu. Ya. Tidak ada mereka memperingati hari kelahiran mereka. Begitu juga hari kematian. Ya. Tidak ada. Silahkan dibaca biografi mereka. Nggak ada mereka memperingati hari kelahiran. Dan ini hanya kebiasaan dan tradisi orang-orang dan muslim. Dari situ kaum muslimin terpengaruh. Ya. Mengikuti cara-cara mereka. Dan ini mungkin di antara makna hadis Nabi SAW nanti kalian akan mengikuti pola pikir atau pola hidup, tata cara orang-orang umat sebelum kalian. Yahud dan Nasara. Mereka yang betul-betul menjadikan hari-hari seperti itu diperingati. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan zaman sekarang ini karena aplikasi atau media sosial itu adalah produk mereka, itu diingatkan. Oh, bulan, entah hari ini berulang tahun. Padahal kita tidak tahu. Ya. Saking begitu mereka memperhatikan. Karena itu bagian hidup mereka, mereka hanya menikmati zahir dari hidup ini saja. Berpesta berpestaria mereka, ya. Menikmati ya uh, ulang tahun mereka dengan ya ritual-ritual yang jauh dari tuntunan Allah Rasulnya. Tentunya seperti itu. Nah itu yang ingin dicontoh oleh sebagian kaum muslimin. Ya, apa manfaatnya? Saya tanyakan apa manfaatnya? Tidak ada. atau tidak juga menambah ya kebaikannya. Tapi kalaupun ya kita secara individu tahu kelahiran kita. Kemudian datang tahun yang akan datang, kita senyap tafakur, ya Allah. Dahulu pada tahun ini saya lahir pada tahun ini. Dahulunya. Atau bulan ini. Pada sekian tahun yang silam. Sekarang umur saya dah mungkin dah 40 tahun misalnya. Atau 30 tahun atau 50-60 tahun. Ya Allah. 60 tahun. Rasulullah mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70. Ya Allah. Berapa yang tersisa ya Allah? Ya Allah berkailah hidupku ya Allah, bimbing, Ya, bimbing aku atas ketaatan. Kalau menurut perhitungan kita, perhitungan Nabi itu sudah hampir, sudah hampir mendekati. Tak tahu lagi berapa yang tersisa. Maka muhasab. Kalau hanya sekedar itu untuk ya kalangan kita pribadi dan kita ingatkan diri kita, itu masuk muhasabah. Tidak ada masalah insya Allah. Tapi memperingatkan, merayakan, mengundang tamu, undangan dan sekiannya ya ini yang tidak ada tuntunan seperti itu baik itu yang namanya uh, siapapun baik itu nabi atau mungkin orang soleh atau mungkin manusia biasa ya begitu juga memperingati kematiannya tidak ada sama sekali tuntunan yang seperti itu ya maka khairul hadi hadu Muhammad SAW sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi SAW cukup sering lali kita ya memperhatikan kita cara eh, seremonial seperti itu. Jadi kalau kita tampilan zohirnya saja, ya itu yang lebih banyak kita perhatikan. Tapi kita tidak tahu bagaimana. Batin tidak pernah ditanya. Batin tidak ada introspeksi. Ya, kita bangga, masya Allah datang buah hadiah, bunga macam-macam. Ya, nanti setelah itu ada nyanyian-nyanyian ya, semoga panjang umur, panjang umur. Kemudian nanti ya buat kue, tertulis nama sana, kemudian ada lilin, kemudian ditiup atau dihembus begitu. Yang tidak ada tuntunan dalam agama Islam sama sekali. Dan kalau kita perhatikan orang-orang non-muslim itu yang mereka lakukan juga. Dan dari situ kaum muslim mencontoh perilaku mereka. Ini terlarang. Ya, terlarang. Karena di antara prinsip agama kita yang mulia ini, kita ini dimuliakan oleh dengan Islam kita. Kita harus bangga. Jangan mengekor. Jangan mudah ya taklid atau mengekor, tasyabuh dengan orang non-muslim. Itu dilarang. Prinsip utama agama kita adalah kita tampil beda dengan orang-orang non-muslim. Kita izah, kita memiliki kemuliaan. izah dengan Islam kita, mulia dengan Islam kita, bangga dengan Islam kita. Bukan pengekor. Disayangkan banyak kaum muslimin zaman sekarang ini mengekor pada musuh-musuh mereka. Ya kalau hal-hal yang positif mungkin diikuti dalam urusan dunia dan bisnis misalnya yang yang positif yang baik untuk bagaimana makmurkan dunia ini teknologi ke, keilmuan tentang masalah urusan dunia ya kedokteran ekonomi dan yang lain-lain misalnya bagaimana menata ya dunia ini ya dengan berbagai teknologi dan sistem yang bermanfaat tidak ada masalah hal yang seperti bermanfaat tapi betapa banyak yang diikuti bukan hal yang seperti itu perilakunya sikapnya pola hidupnya tata cara berpakaiannya penampilannya, ya, gaya hidupnya, sampai-sampai ya peringatan ulang tahunnya. Kita mana izah kita? izah seorang muslim bukan seperti itu. al izah qul al-izzatu wa rasuli mu'minin. Sesungguhnya izah kemuliaan bagi Allah Rasul beriman. Berarti kemuliaan itu dalam iman, dalam ketakwaan. Ya, itu. Jadi introspeksi diri tentunya tidak menunggu ulang tahun dalam artian yang kapan kita tahun atau bulan kelahiran kita baru introspeksi diri tidak. Introspeksi diri itu adalah amalan rutinitas harian kita. Bahkan sebelum kita memejamkan mata di setiap malam itu sebelum tidur introspeksi dulu ya jiwa. Ayuan nafs, apa yang telah kau lakukan di siang hari? Kamu sekarang akan tidur. Tidur itu kematian kecil. Mungkin kamu akan bangkit dan bangun sebelum subuh maka kita siap bersadik pada Allah. Maka kita kata, Ya Allah, aku serahkan diriku kepada kedamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Kalau engkau masih ya mewafatkan diriku, Ya Allah rahmati dia. Tapi kalau masih beri kesempatan untuk hidup, maka jaga dia. Kan begitu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus saya lakukan. Nah, semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari menyerupai perilaku dan sikap, tata cara atau budaya orang-orang non-muslim. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik sekarang jazallah khair atas jawaban oleh Ustaz. Eh, kebersamaan ini sebenarnya ingin masih terus berlanjut, namun waktu yang ada sudah tidak mencukupi Ustaz, mohon maaf dan mungkin penutup yang dapat disampaikan untuk para pemirsa atau pendengar sekalian. Nah, silakan Ustaz. Taib, ikhwatul iman, kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Ya, tiada yang bisa kita ucapkan dan kita sampaikan di penghujung perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Kecuali saya pribadi mengingatkan diri kembali dan juga kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita tanamkan dan diri kita pengagungan kebesaran kecintaan kepada Allah. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul, ya memahami makna iman dan ketakwaan dan merealisasikan makna iman datang dalam hidup kita. Agar Allah memberkahi hidup kita. Agar Allah memberkahi negeri ini. Agar Allah menyelamatkan dari berbagai musibah dan bala. Sungguh kita melihat di akhir-akhir ini banyak bencana-bencana alam yang menimpa negeri ini. Ya, banyak sekali. Terlebih lagi posisi ya Indonesia ya kalau kita melihat di peta itu ya tempat yang rawan terjadi hal hal yang seperti itu menurut keilmuan mereka. Tapi semua itu Allah yang mengatur. Maka tiada jalan yang selamat, tiada cara yang untuk bisa kita selamat dari berbagai cobaan dan ujian kecuali dengan kembali kepada Allah. Tuh kalau terjadi musibah dan bala, kalau kita beriman dan bertakwa, selamat akan menghapuskan dosa kita. Tapi terja seandainya terjadi musibah dan menimpa kita dalam keadaan bermaksiat dan berdosa, celaka kita. Celaka. Berarti menjadi bala, azab bagi mereka yang melakukan hal itu. Maka siapkan diri, kapan dan di mana saja. Dalam kondisi apapun, siapkan diri bahwa selalu menjadi seorang mukmin yang bertakwa, siap menghadapi apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertebal keimanan, terus perbarui iman, tingkatkan ketakwaan, perbaiki akhlak, benahi diri, introspeksi diri, perbaiki amalan kita, maka biinillah kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian wallahu aalam wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.